Bismillah, innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Ma yahdihillah falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ba'dal Fajr hari Sabtu 23 Januari 2021 bertepatan dengan 10 dari Jumada Athani 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan yang mana kita masuk kepada kajian ke-29 dan masih dalam pembahasan bab hukum kewajiban puasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang berikutnya, silakan kepada ikhwanina untuk mentasmi al-matan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan yang mana pada kesempatan pagi ini kita masuk kepada hadis nomor 72 masih membahas pembahasan tentang pendalilan dari hadis-hadis yang sahih tentang wujudnya siam Ramadan. Maka sekarang kita akan masuk kepada tujuh hadis yang mana dari tujuh hadis itu dua lafaz yang hampir sama dan lima lafaz yang sama dari berbagai sahabat. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama nomor 72 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala halat faqala madak wa madaka qala waqa'tu bi ahli fi ramadhana qala tajidu raqabatan qala la Qala fa hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Qala la. Qala fatastati'u an tut'ima sitina miskina? Qala la. Qala faja'a rajulun minal ansar bi arqin wal araku al mikalu fihi tamrun. fakala idhab bihada fatasaddaq bihi. Qala ala ahwaja minna ya Rasulullah. Walladhi ba'athaka bilhaq ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna qala idhab fa'atimhu ahla Mutafakun alaih dari Abi Hurairah datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan halak celakalah aku hancur aku ya Rasulullah maka ini poin pendalilannya nanti maka dikatakan apa yang terjadi denganmu aku berhubungan kaitus dengan istriku di siang Ramadan. Apa makna kaitus? Hmm? Apa makna faitus? Eh, insyaallah. Maka aku berhubungan dengan istri berkaitus di siang Ramadan. Maka di sini langsung dihukumi oleh Nabi membayar kafar. Dan ini hadis ini akan terulang di hadis al-kafarah. Diambil oleh penulis di sini hanya dua hadis dan nanti di bab al-kafarah banyak sekali hadis-hadis sahih membahas tentang ini. Pertama, ditanyakan langsung, apakah kamu mempunyai budak untuk dibebaskan? Dijawab tidak punya. Lalu kemudian turun derajatnya. Apakah kamu mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Dikatakanlah tentu tidak. Puasa satu bulan Ramadan saja kecolongan. Apalagi puasa dua bulan berturut-turut lagi. Ya sudah, kalau begitu apakah kamu mampu untuk membayar makanan 60 fakir miskin? Dikatakan tidak. Karena dia orang yang fakir bahkan lebih fakir dari yang dikira oleh Nabi. Kemudian datang kebetulan di saat peristiwa itu orang Ansor yang membawa sedekah wallahu a'lam wajibah atau mustahabah yang jelas bi'arakin di makna Arab adalah mikal tempat khusus untuk menyimpan tamar. Kalau sekarang keranjang dari tamar, dari kurma, date. Maka kemudian Nabi dengan penuh rahmah kepada umatnya dan ini adalah ad-dinu Yusuf. Nah, kalau begitu idhab bihada. Kebetulan ada yang memberikan sodakoh bawa lalu bayarkan kepada 60 fakir miskin. Kata sodak bihi. Maka dia berkata lagi, Allah ahwaja minna ya Rasulullah. Kami lebih butuh kepada ini semua daripada kami hanya sebagai perantara. Menerima darimu dan membagikan kepada orang lain. Kami lebih butuh daripada orang lain itu. Ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna. Tidak ada dari tetangga-tetangga sekitar rumah yang lebih fakir kecuali kami. Kalau begitu dengan penuh rahmat juga Nabi mengatakan, idhab imhu ahlak. Kalau begitu ya sudah. Bawa keranjang dari samar ini, sodakoh kepada istrimu. Juga dia makan dari kamar tersebut. Lihat bagaimana rahmah dari agama Islam. Intinya orang ini ingin meminta kepada Nabi menggugurkan dosa-dosanya. Karena dia merasakan hancur sudah dan ini adalah bagaimana para sahabat di zaman dahulu melihat dosa-dosa itu bagaikan perkara yang menghancurkan. Adapun kita di zaman sekarang melihat dosa-dosa besar seperti lalat nempel di hidung, maka tinggal dikipaskan selesai. Tapi para sahabat di zaman dulu maka siap menerima konsekuensi seperti al gomidiyah Al-Juhaimaniyah dan yang lainnya yang mana di dalam hadis-hadis yang sahih ini mereka meminta kepada Nabi untuk dirajam. Untuk apa? Di rapat hadis disebutkan, Ya Rasulullah, tahirni, tahirni, sucikan aku dari dosaku. Maka seperti itu. Datang pula di sini orang yang berkoitus di siang Ramadan, Ya Rasulullah, halaktu, hancur aku. Merasakan rasa panas yang ada dari adab yang berhak untuk dirinya. Maka hadis ini adalah hadis dari tujuh hadis-hadis yang akan disebutkan oleh penulis di dalam permasalahan wajah pendalilan wajibnya puasa Ramadan dari lapor-lapor yang mengerikan maka ini adalah hadis yang pertama dari Abi Hurairah dan dia mutafakun alaih. Dan dia adalah termasuk hadis yang ke-18. Dan di hadis yang berikutnya dari Aisyah termasuk dari hadis yang ke-19. Nanti akan kita baca. Adapun lafaz pendalilan di sini kalimat halaktu. Dan sekarang kita masuk kepada hadis Aisyah An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ihtaraftu ya Rasulullah ihtaraftu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qala ti'tu imra'ati fi Ramadan naharon qala tasaddaq tasaddaq Qala ma'indi syai. Fa'amarahu an yajlisa faja'ahu araqani fihi ma ta'amun. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatasaddaqa bihi. Maka hadis ini hadis yang datang dari sahabat yang kedua dari Aisyah. Dan di sini lafadznya lafadz yang mukhtasarah, lafadz yang disingkat. Maka perlu diperhatikan jika antum nanti membahas masalah permasalahan dari hadis, dari fikih, dari akidah, tauhid dan sebagainya, maka manhaj al-muhadditsun mengambil hadis dari berbagai jalan. Tidak mengambil satu riwayat hadis kemudian menghukumi. Maka ini untuk contohnya. Dari beberapa pendapat al-fuqaha ada yang berpendapat salah. Karena apa? Mengambil lafat-lafat yang ringkas. Padahal lafat-lafat yang ringkas itu telah ada penjelasannya di lafat-lafat hadis yang panjang. Maka masuk kepada kaidah di ilmu usul Al-Mubayyin Yubayyin Al-Mujmal. Bahwa hadis-hadis yang panjang menjelaskan description itu menjelaskan dan mensyarah hadis-hadis yang mujmal yang sederhana. Bukan seorang muhadis ataupun seorang fakih mengambil hadis yang sederhana dan menghukumi dari situ. Contohnya di sini. Di dalam hadis Aisyah datang seseorang kepada Nabi mengatakan, "Ihtaraktu, terbakar aku ya Rasulullah." Maka di sini lafaznya sama dengan yang tadi halaktu, di sini ihtaraktu dan dua lafaz ini wajah pendalilannya. Kemudian berkata Nabi, Kenapa? Di sini lafadznya lebih jelas dari lafadz Abi Hurairah. Di lafadz Abi Hurairah, waqa'tu bi ahli fi Ramadan. Aku telah terjadi sesuatu dengan istriku di Ramadan. Kapan di Ramadan? Di siang atau di malam hari? Hah? Di siang hari atau di malam hari? Di siang hari. Di sini hanya disebutkan ya di Abi Hurairah, di Ramadan. Maka kita jawab, yang bermasalah di siang. Karena kalau di malam halal apa tidak? Allah berfirman, "Uhilalakum lailatas siyam arafatu ila nisaikum." Maka di sini yang jadi permasalahan adalah di siang. Maka ihtaraktu qala ya Rasulullah ihtaraktu lima qala waqtu imraati fi Ramadan naharan. Maka naharan di sini i'rabnya apa? Ber zaman mansub ala dorfiyah. Maka di sini waktu siang itu kaidahnya Dan di sini disebutkan waktu imro'ati. Maka imro'ah dengan ahli sama di makna zaujati. Kemudian disebutkan tasadda. Tasadda. Maka di sini turun derajatnya kepada tasadda. Padahal kafarah itu syaratnya harus apa? Membayar e, membebaskan budak. Kemudian yang kedua, puasa dua bulan berturut-turut. Baru tasodak. Maka di sini berpendapat sebagian dari ashabul madhab bahwa tartib itu tidak wajib. Jika dia mampu untuk membayar sitina miskinan, maka tidak wajib. Karena Nabi di dalam riwayat ini langsung sadakoh. Maka ini pendapat yang marjuh. Kenapa? Mengambil pendalilan dengan lapet-lapet yang ringkas, paham? Maka di sini tambih dari kita, jika antum nanti membahas, jangan senang, oh ada lapet yang ringkas. Maka beristidlal dengan lapet yang ringkas. Mayan, Pak. Kenapa? Karena al-akam di dalam syariat, terutama di ilmu usul, kita harus melihat kepada lapet-lapet yang mubayyin. Dan lafad-lafad yang mujmal mahmul ala mubayyan. Seperti di sini. Tidak bisa dari beberapa madhab mengatakan tidak wajib tertib. Harus iktif rahubah dulu. Kalau mampu Alhamdulillah. Kalau tidak berarti turun ke membayar dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru bersadaqah kepada Siti Namiskinah. Sebagian dari mereka mengatakan gak apa-apa gak mesti ditertib. Meskipun dia mampu untuk berpuasa dua bulan tetapi malas. Tidak apa-apa untuk membayar sitina miskinan. Ini beristidlal dengan hadis ini. Ini tidak benar. Marju. Maka hadis-hadis yang pendek dibawa kepada hadis yang panjang. Maka di sini Syahidnya diringkas hadis ini. Langsung bersedekah seperti itu. Qala indi syai' fa amarahu an yajlisa. Maka mampu kamu bersedekah sitin miskinan? Ma indi syai'. Aku tidak mempunyai apa-apa ya Rasulullah. Kemudian diperintahkan untuk duduk, kemudian datang tidak disebutkan di sini arafan fihi ta'amun di hadis Abi Hurairah disebutkan dari Ansor, maka di sini langsung datang seseorang membawa arafan, dua keranjang. Ta'amun. Di sini hanya disebut ta'am. Di hadis Abi Hurairah, tamr. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk bersodakoh dengan makanan ini. Di hadis Aisyah tidak dijelaskan apa jenis makanannya al dari hadis Aisyah yang ringkas dan hadis Abi Hurairah yang lebih panjang. Keduanya syahidnya adalah lafaz tu telah hancur aku ya Rasulullah, ihtaraktu telah terbakar tubuhku ya Rasulullah. Dua lafaz ini memberikan makna az-zajr wa liman karakasian yakni perbuatan meninggalkan puasa itu di dalam kedua hadis ini diancam dengan perasaan terbakar dan kehancuran. Wa ka'annahu lama i'taqada anna murtakabal ithm yu'adab binar. Lama utliqa ala nafsihi annahu uhturiqa lidalik. Maka di sini dikarenakan mereka para sahabat mengetahui kewajiban puasa Ramadan dan yang melaksanakan perkara yang haram menyelisihi dari yang diwajibkan berarti berhak untuk mendapatkan adab nar api neraka. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bagaimana para sahabat merasakan tentang permasalahan dosa besar itu bagaikan perkara yang sangat besar. Karena mereka hidup di zaman Nabi dan mereka orang-orang yang takut kepada Allah itu intinya hidup di zaman Nabi ataupun tidak takut kepada Allah. Jika kita takut kepada Allah pun kita akan takut kepada perkara ini. Maka mereka hidup di zaman Nabi mengetahui Al-Quran turun kepadanya dan mereka sangat takut. Maka di saat mereka masuk kepada perkara yang muharram tadi, seakan-akan mereka terbakar. Lebih berhak untuk diadab di api neraka. Maka ini syahid dari Lafad, lafad di atas. tu, Halaktu, tu. Maknanya, dari perkara yang wujud, yang wujud adalah datangnya lafad-lafad yang mengerikan seperti ini. Maka Nabi Muhammad SAW di saat mendengar tu dan tu, maka Nabi pun menyetujui lafad ini. Seperti di riwayat yang lain yang mana mutafakun alaih juga namun penulis tidak menyebutnya dimakan karena untuk memperingkat ana rajulan akan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ihtaraqa qala malaka qala asabtu ahli fi ramadan fa nabi sallallahu alaihi wasallam bi miktal yud'a al arqa faqala aina al muhtariqa ini syahidnya. Bahwa Nabi juga mengikrarkan ucapan mereka. Di saat datang di riwayat yang lain, Ya Rasulullah terbakar aku. Maka setelah ditanya, mampukah untuk membayar atau membebaskan rokobah ataupun membayar dengan puasa dua bulan berturut-turut ataupun membayar sitina miskinan tidak mampu. Maka kalau begitu duduk di sini. Kemudian datang orang Ansar membawa tamar, maka Nabi membawa tamar kepada orang yang terbakar ini dengan ucapan Ainal Muhtarik, Ainal Muhtarik, mana orang tadi yang dalam keadaan kebakaran, menandakan bahwa perkara ini diikuti oleh Nabi dan inilah wajah pendalilan tentang permasalahan lafaz-lafaz yang mengerikan ini juga menandakan kewajiban. Di mana disebutkan orang yang meninggalkan kewajiban merasa terbakar, merasa hancur luluh lantak, maka ini menjadi pendadilan bahwa puasa Ramadan wajib, bukan sembarangan. Itu maknanya. Maka selesai dari hadis Aisyah dan hadis Abi Hurairah yang insya Allah keduanya akan bertemu dengan kita kembali di bab al-kafarah. Maka seperti ini, penulisan kitab, jika dia seorang muhadis dan misalnya fakih, akan diambil bab, diulang, dan dimajukan, dan dimundurkan, karena memang nanti akan berhubungan dengan permasalahan ini. Seperti permasalahan kafarah nanti akan ada babnya. Lalu di sini diambil dari segi apa? Lafat-lafat yang dahsyat. Yang menunjukkan tentang ukubah, ancaman keras bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian penulis akan menyebutkan lima hadis. Dan hadis ini pun telah kita lewati di dalam permasalahan bab apa? Hmm? Baik, muktafirat ad-dunub. Lima hadis ini Dikarenakan nanti lakutnya rohimaan fi rojulin yadkhulu alaihi Ramadan walam yukfar lahu. Maka celakalah, dihinakanlah seseorang yang masuk kepadanya bulan tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan puasa Ramadan. Dan diambil di sini oleh penulis lakot-lakot yang tadi, rogimaan, baudan, dan juga lafaz-lafaz yang mengerikan yang akan kita baca. Maka di sini kita akan masuk kepada lima hadis. Dan tentunya mungkin kita tidak akan membaca kelima hadis tersebut cukup dengan membaca satu dan mengambil wajah-wajah pendalilan. Karena lafaznya hampir sama. Dan yang pertama dari Abi Hurairah. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amin amin amin bahwa Nabi suatu hari di saat naik di atas mimbar dia mengatakan amin di tingkat pertama. Yang kedua amin. Kemudian di tingkat yang ketiga amin. Fakilahu ya Rasulullah, makum tatas hada. Apa yang menyebabkan kamu mengucapkan pengaminan tersebut? Dari sini juga menjadi pendalilan bahwa mimbar itu tiga tingkatan. Pertama, seperti di depan kita, satu. Kemudian kedua, kemudian ini ketiga. Kemudian ini keempat, gitu. Hah? Di atas mikrofon, tidak. Maka ada tiga. Maka di sini Nabi pun mengucapkan tiga kali. Karena ada tiga tingkatan. Amin yang pertama. Yang kedua, amin. Dan yang ketiga, amin. Maka di saat ditanya, kenapa kamu mengaminkan dalam setiap tangga Berkata Nabi Qalim Jibril alaihi salam, Rogima anfu abdin au ba'uda." Ini lakot pendalilannya. Rogima anfu abdin. Maka ini adalah penghinaan Lakot-lakot yang mengerikan di mana seseorang maknanya hidungnya digesekkan ke tanah. Maka ini akan sangat menyakitkan. Apalagi orang Arab mungkin panjang-panjang Adapun orang-orang kita pesek mungkin biasa aja atau sama juga sakit. <laughs> sama saja. Tambah, tambah <laughs> atau dijauhkan, dijauhkan dari rahmat Allah dan barakah dan sebagainya. Yang mana seseorang ini masuk bulan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya, menandakan dia tidak berpuasa. Karena kalau dia berpuasa apa ya yang punya atau tidak kalau berpuasa? Mana dalilnya? Man mahalu mahalu hadal hadis mutafakun alaih karena di dalam hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Di hadis ini disebutkan ragiman, au ba'uda. Maka dihinakan orang ini atau dijauhkan dari rahmat Allah di mana masuk kepadanya bulan Ramadan, dia tidak diampuni. Menandakan dia tidak puasa. Maka diberikanlah doa ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua, apa? kata Nabi dihinakan dan dijauhkan di mana adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilhul jannah dia dulu di dunia mempunyai satu orang dari orang tuanya yang masih hidup ataupun bahkan keduanya namun tidak menyebabkan dia masuk kepada surga menandakan anak ini apa anak durhaka si maling kundang kalau di Minang emang ada maling kundang tidak ada ya maling kondang adanya, maling masur. Yang ketiga, ragiba anfu abdin au ba'da dzukirta indahu falam yusalli alaik. Fakultu amin. Maka yang ketiga, di majelis disebutkan nama muwahai Rasulullah dan dia tidak melaksanakan ucapan salawat Allahumma salli eh, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka doakan keburukan ini dikatakan oleh Nabi amin. Maka hadis ini telah kita lewati di keutamaan puasa Ramadan, terutama apa? Bab mukafirat adunub. Maka hadis Abi Hurairah telah kita tahrij juga. Iya. Belum. <laughs> hadis Baik. Hadis Abi Hurairah belum ditahrij. Hmm? Kayaknya sudah. Baik, hadis Abi Hurairah kalau begitu dia adalah hadis ketiga di permasalahan ini. Maka akan datang lima hadis berturut-turut yang lafadznya hampir, hampir sama seperti di dimakan. Hadis Abi Hurairah, kemudian hadis Anas, kemudian hadis Jabir, kemudian hadis Ka'ab ibnu Ujrah, dan juga hadis Malik ibnu Huwairis. Dan telah terdahulu di bab yang kami sebutkan tadi di nomor 36 dan sebagainya. Dan telah kami sebutkan tahrirnya. Ya. Dan juga dari Anas ibnu Malik yang kedua sama. Rokok Rasulullah SAW al mimbar. Di sini makna rokok adalah naik. Fartaqo darajah. Maka mulailah dengan darajah yang pertama. Berkata amin. Kemudian yang kedua amin. Yang ketiga amin. Sumastawa fajalasa. Kemudian Nabi duduk, kemudian e, berdiri, kemudian duduk. Maka ditanyakan oleh para sahabatnya, "Ma aman ya Rasulullah?" kala akan Jibril. Faqala li rahimaan projul. sama di sini lafaz rahimaan projul. bahkan tanpa lafaz ba'da. Lalu apa makna rahimaan hadir jumlah minal hadisain as-sabiqain dari hadis Abi Hurairah dan hadis Anas maknanya adalah al-saqahu birrigam birrigam wa huwa turab maka ditempelkan hidungnya wajahnya ke tanah ini asal dari kalimat maan dari segi lubuk lalu dipakai oleh Nabi untuk penghinaan maka banyak kalimat-kalimat di dalam hadis rogimaan firojulin. Maknanya dihinakan wajah seseorang ditempelkan kepada tanah. Ditundukkan kepada tanah. Maka ini dijadikan kalimat di lubati Arabia Ustuk milafidil wal ajiz. Seperti di kitab An-Nihayah di bab Rogimah. Apa kitab Nihayah? Punya siapa? Ibnul Athir An-Nihayah membahas tentang lapor-lapor hadis yang gorib. Menjelaskan lapor-lapor hadis yang aneh. Dijelaskan maknanya. Maka seperti rojimaan dijelaskan di sana. Karena ini lapor yang aneh. Apa rojimaan? Maknanya kan ditempelkan wajahnya, hidungnya ke tanah. Di sini maknanya adalah penghinaan azil. Dan di riwayat yang ketiga di hadis Jabir bin Abdullah yang maknanya sama tidak usah kita baca juga. Namun di sini kita ambil lafadznya. Di saat Nabi setelah mengatakan amin, amin, amin, maka disebutkan bahwa Jibril datang kepadaku kemudian mengatakan syakiyun ataupun syakia abdun. Maka di sini lafadznya bukan rahimah tetapi syakia abdun. Maka di hadis Jabir bin Abdullah ini syahidnya lafaz syakia. Apa makna syakia? Didus sa'id. Maka syakia dan sakawah dia lawan dari happiness sa'id. Sehingga di kalimat Arab ada dua sa'adah dari sa'id. Maka sa'adah kebahagiaan happiness. Dan juga su'adah. Adapun sa'i lawan dari happiness Maknanya dia orang yang bukan beruntung. Apa lawannya beruntung? Tidak beruntung itu apa? Merugi. Maka merugilah seperti itu. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah di dalam surat Hud, Yaumaya tila takala munafsun ila bi'idni faminhum syakiyun wa sa'idun." Maka mereka ada yang merugi, yang hancur di api neraka, dan ada yang sa'idun, ada yang happiness, yang bahagia, selama dengan masuk kepada surga. Maka di sini menjadi pendalilan lafaz syaqi didu as-sa'id. Mana dalilnya? Di dalam surat Hud. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Di antara mereka penduduk hari akhirat itu ada yang syaqi, syaqi yang merugi dan masuk api neraka dan Said yang happiness masuk kepada surga. Dan begitupun pendalilan masalah lafaz syaqi lawannya dari Said juga di hadis yang masyhur. Hadis apa? Hadis tentang nutfah. Hadis tentang peniupan ruh. Yang masyhur dari Ibnu Mas'ud di Arba'in Nawawi, namun Datang lafaz lebih jelas juga di Anas bin Malik yang mutafakun alaih juga dan lebih ringkas bahwa Allah Jalla wa Ala wakala birrahim atau birrahim malakan. Allah mengutus malaikat kepada rahim dari ibu kita yaqulu ya rab nutfah ya rab alaqah ya rab mudghah. Setelah proses tiga kali perubahan maka akhirnya menjadi janin maka dikatakan faida aroda an yakdiya khalqahu qala karun am unsa syaqiyun am sa'idun. Qama rizq wal ajal fayuktabu fi batni ummihi. Maka para malaikat setelah meniupkan ruh akan dicatat tentang orang ini syaqiyun am sa'id. Orang ini happiness masuk surga ataupun syaqi tidak beruntung masuk kepada api neraka. Dan juga ditulis rizkinya dan ajalnya kapan dia expire. Tanggal demikian demikian, di jam demikian, di menit demikian, detik demikian expire. Mati, dicabut nyawanya. Dan ini telah kita bahas di soal jawab tentang apa? al qadar wal qadar. Bahwa ini bisa ditambah atau dikurang. Nama ulah ini yang bisa ditambah dan bisa dikurang. Maka wajah pendalilannya di sini adalah syafi di makna bidus sa'adah. Maka ini wajah pendalilan di hadis Jabir. Kemudian datang dari Ka'ab Ibnu Ujrah Maka di hadis Ka'ab ibnu Ujrah pendalilannya ada yang beda atau tidak? Dikatakan ba'da. Berarti ini sama seperti lafaz Abi Hurairah. Maka makna ba'da di sini dijauhkan. Ba'uda man adraka Ramadan falam yufar lahu. Makna ba'uda dijauhkan dari rahmat Allah dijauhkan dari kebaikan. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan lapot-lapot yang mengerikan ini. Dijauhkan ya Allah dari eh, dikatakan oleh Jibril dijauhkan mereka orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan dikatakan amin. Kemudian Ka'ab bin Ujrah sahabat yang baru. Maka kita jelaskan biodata sedikit siapa Ka'ab bin Ujrah? Huwa Ka'ab ibnu Ujrah ibnu Umayyah al Ansor, Berarti dia dari Ansor bukan dari Muhajirin. Dan diberikan kunyah dengan Abu Muhammad. Dan dari keutamaan beliau turun ayat khusus untuk Ka'ab ibnu Ujrah. Ayat apa? Ayat masalah haji. Ataupun masalah puasa. Hmm? Masalah puasa turun padanya ayat hafidiyatun min siyam au sadaqah au nusuk. Maka telah datang juga di dalam hadis penjelasannya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waqafa alaihi warasuhu yatahakatu homlan faqala ayudaika ayu'dhika hawamuka kultu na'am kala fahlik ra'sak maka di saat Nabi melaksanakan haji di wukuf Arafah maka qadar Allah Allah yang melaksanakan segala sesuatu Ka'ab ibnu Ujrah tidak bisa tahan lagi kepada kepalanya yang penuh dengan kutu. Maka Dikatakan oleh Nabi, ayo ayudika hawamu, Apakah yang di kepalamu itu, yang mengganggumu itu, dari kutu-kutu itu menyebabkan kamu menjadi sakit dan tidak konsentrasi dan tidak fokus kepada ibadah haji. Iya wahai Rasulullah, falah fa'ahlik raksak. Fa'ahlik raksak. Maka cukur rambut. Itu bagaimana dicukur? Belum masuk waktu tahallul. Karena melaksanakan wukuf belum waktu ta'allum. Maka turunlah ayat khusus kepada kamu. Pemangkana minkum maridon au bihi ada min ra'sihi. Fafidyatun min siyamin au sadaqah au nusuk. Maka turun ayat ini. Kemudian Nabi berkata, Sum salah satu ayat Au tasaddaq. Ataupun memberikan makanan sitar masakin au nusuk matayasar atau kamu menyembelih sembelihan sebagai gantinya semua ketidakmampuan ini puasa tiga hari ataupun membayar makanan untuk enam orang atau unsuk matayasar penyembelih dari kambing yang ada yang dibawa olehnya sebelum waktu yaumin nahar. Yaumin nahar hari Id. Maka sebelum hari Id karena harus dia bayar fidyah. Maka turun ayat untuk Ka'ab bin Ujrah. Dan Allah menginginkan subhanallah kutu pada saat itu menyerangnya. Dan lafaz di hadis-hadis yang terdahulu, suma irtaqa ats-tsalitsa" amin. Kemudian Nabi naik dari tiga singkatan dan mengatakan amin maka ini menjadi pendalilan bahwa mimbar Nabi itu ada tiga derajat, tiga tangga. Maka telah datang lafaz yang lebih jelas lagi di riwayat Ubay ibn Ka'ab yang menjelaskan tentang permasalahan ini yang lafadznya bukan permasalahan tentang amin, amin, amin, bukan. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ila jada'i tidak kana masjidu arisan wa kana yaktubu ila dalikal jada' bahwa dulu Nabi mempunyai jadak dari kayu yang mana dulu Nabi jika melaksanakan khutbah maka dia naik kepada jadak tersebut. Dan al-jadak tersebut adalah dari kayu juga. Namun dijadikan tempat yang tinggi. Tidak berbentuk tiga tangga. Maka sebelum Nabi dibuatkan mimbar yang tiga tangga seperti yang di depan kita ini, maka dulu Nabi naik kepada jadak. Jadak seperti sebongkah kayu yang dijadikan untuk tempat tinggi. Maka sunnahnya jika memberikan mau'idah, dia lebih tinggi dari manusia yang duduk. Fakar rajulun min ashabihi halaka'an naja'ala laka syai'an taqumu alaihi yawmal jumu'ah hatta yarakan nas. Maka ada usul dari para sahabat dan dia najar, najar apa maknanya? Tukang kayu. Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana aku buatkan yang dia itu seperti mimbar untuk khutbah Jumat. Bukan hanya sekedar jada tadi. Jada adalah potongan bongkahan kayu yang Nabi naik padanya. Sampai kamu bisa dilihat oleh kaum muslimin. Fatusmi'uhum khutbatak. Kala na'am. Agar didengar khutbahmu lebih jelas. Dikatakan oleh Nabi, Tayyip kalau begitu. Fasana Allahu salasa darajat. Ini poin pendalilannya. Dibuat oleh Najjar tiga tingkatan. Fahiyah lati a'la al-mimbar. Maka yang tiga itu adalah puncak yang terakhir. Tempat Nabi duduk dan sebagainya. Kemudian di saat dibuat. Kalau wudi al-mimbar wadahuhu fi mawdi'ah atau fi mawdi'ihi alladhi huwa fihi. Maka ditempatkan di tempat yang tadinya al-jaza itu ditempatkan di situ. Maka di saat Nabi menginginkan untuk berdiri di atas mimbar, mara ilal, ilal jada. Maka Nabi melewati bongkahan pohon yang biasa dinaiki oleh Nabi. Yang intinya dia tinggi, lebih tinggi dari dari tanah. Aladikana tubuh ilahi yang dulu Nabi sering melaksanakan khutbah. Lihat bagaimana kecemburuan dari makhluk. Falamma jawazal jada khara hatta tasadda wa saqqa. jala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sami'a sautal jada famasahahu biyadihi hatta sakan. Maka di sini al-jada dilewati oleh Nabi dan tidak dipakai lagi naik kepada mimbar yang baru, maka Jada menangis. Dikarenakan Nabi tidak menginjaknya lagi. Lihat bagaimana Allah jadikan makhluk-makhluk mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar tangisan dari al jada Nabi turun dari mimbarnya dan mengusap-usap jada. Hatta sakana sampai jaga ini diam. Maka inilah dari wajah pendalilan bahwa Nabi dibuatkan fasana Allahu taala tadarojat tiga tingkat seperti ini. Maka ini lebih menjelaskan juga hadis Ubay bin Ka'ab dan kedudukan hadis Ubay bin Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya dari berbagai jalan dan juga dari Sahal ibnu Sa'ad yang kisahnya hampir sama maka hadis ini bisa naik kepada derajat Hasan di ataupun Sahih. Dan yang terakhir dari Malik Ibn Khuwairith. Dan di sini apakah ada lafaz yang baru? Di sini disebutkan Fa'ab adahullah sehingga maknanya hampir sama. Semoga Allah menjauhkan dia. Berarti kalau tadi lafadznya ba'uda dijauhkan, di sini disebutkan fa'ilnya. Fa'ab adahullah. Semoga Allah menjauhkan dia. Kalau tadi hanya sekedar ba'uda dijauhkan. Dari sini kita mengetahui dijauhkan maksudnya bagaimana. Semoga Allah menjauhkan darinya. Maka dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Itu makna dari ba'uda ditafsir di riwayat Malik Ibn Huwairid maknanya adalah fa'abadahullah. Semoga Allah menjauhkan dia karena tidak berpuasa. Ini poin pendalilan. Dan perawi Malik Ibn Huwairid dia adalah Malik Ibn Huwairid Ibn Asim Al-Laythi. Dan dia mempunyai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kebanyakan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Tilabah. Dan dari keutamaan Malik bin Huwairis dulu dia harisan fit talab wa dakwah. Dulu dia sangat semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan dan berdakwah. Dan telah datang wufud kepada Nabi Muhammad SAW di saat dia dengan syababah dari kaumnya. Disebut bersama Nabi sekitar 20 hari. Dan Nabi memerintahkan untuk rujuk berdakwah kepada keluarganya. Sehingga diperintahkanlah hadis yang sering kita ulang di dalam permasalahan salat, sifat salat apa? selalu kama ra'aitumuni usalli. Maka hadis ini potongan dari hadis Malik ibn Huwairid yang datang wufud kepada Nabi untuk menuntut ilmu, kemudian duduk 20 hari, dan setelah selesai menuntut ilmu dari ilmu Nabi, terutama Islam tentunya, maka dia diperintahkan untuk pulang berdakwah kepada keluarganya. Di antaranya adalah kot salu kamaro aitumuni usalli. Maka sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ajarkan sifat sholat Nabi yang kamu lihat dariku. Maka selesai tujuh hadis yang diawali dengan Abu Hurairah, diakhiri dengan Malik Ibnu Huwairid. Dua hadis tentang kafar, lima hadis tentang kalimat amin, amin, amin. Maka berkata penulis, lakdu, halaktu, wahtaraktu, wa wasaki wa saqi wa wa abdun wa ba'uda wa Allah kulluha tufidul wujud maka semua lafaz-lafaz ini memberikan makna wajib karena al ini wajib dalalahnya dari hadis-hadis yang di atas semuanya lafaz az wa ta'bih wa targhib fi man taraka siyam ramadan bahwa lafaz-lafaz di sini sangat keras dan penghinaan dan kalimat yang sangat membuat bulu kuduk kita berdiri dijauhkan dari rahmat Allah dan juga syaqi maka orang ini celaka merugi dan rogibaan dan lakot halaktu ihtarabtu aku terbakar ya Rasulullah aku binasa ya Rasulullah halaktu maka al alfat tadulu ala nahi. Lafaz-lafaz ini menunjukkan larangan. Maknanya larangan bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kalau puasa Ramadan itu dilarang dan mempunyai lafaz-lafaz halaktu ihtaraktu ragimaan sakya abdun ba'uda dan fa'ab adahullah ini berarti seperti di dalam faidah al-usuliyah Anahi an syai'in amara wa amara wahid min ibdadihi. Maknanya, larangan kepada sesuatu menunjukkan atas kewajibannya. Maka maknanya, larangan di dalam hadis-hadis ini tentang ataupun ikom dan lapot-lapot yang mengerikan tentang orang-orang yang melaksanakan berbuka di bulan Ramadan maka menjadi pendalilan makhum al-mukhalafah wujud siam fina hari Ramadan. Maka dari lafaz tu halaktu tu bagaimana Sakia Abdun ba'udah dan Fa'ab'adahullah lapat lapat ini diitlakkan kepada orang-orang yang berbuka puasa di siang Ramadan Maka makhum al-mukhalafah lapat lapat ini menjadi pendalilan tentang wajibnya puasa Ramadan karena diberikan lapor-lapor ini kepada mereka yang berbuka di siang Ramadan. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran kita hari ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan.